ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan kita sudah menyebutkan beberapa poin dan kita sempat merojaah pada poin yang keempat yaitu barang siapa yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk selain dari petunjuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik dari petunjuk beliau ataukah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam maka yang demikian ini adalah kafir dan juga yang paling penting yang kita hendaknya sering mengulangi yaitu poin yang ketiga enam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ini saya sering tanyakan agar kemudian jelas bagi antum apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang perkara yang ketiga ini yaitu siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik maka dia kafir apa yang dimaksudkan dengan kaidah ini apa kaidah ini secara umum siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir bagaimana Jadi yang dimaksudkan dengan kaidah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya baik secara global maupun secara terperinci. Secara global misalnya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Yahudi dan dan Nasara, maka barang siapa yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasara maka dia kafir. Enak kemudian siapa-siapa yang ditakin, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan nama-namanya maka kita juga harus mengkafirkan dia Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Abu Lahab sebagai orang yang kafir maka dalam keadaan seperti ini kita pun harus menetapkan bahwa Abu Lahab adalah kafir siapa yang ragu tentang kafirannya maka orang yang meragukan itu adalah kafir akan tetapi dalam perkara-perkara yang Nawazid yang datang belakangan yang tidak ada penyebutannya secara ta'yin di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tentang pengkafiran kustur dan lain sebagainya maka ini adalah perkara istihad tidak boleh kita mengilzamkan kepada yang lain untuk mereka memberikan hukuman akan tetapi masalah pentakfiran yang tidak dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini adalah qadhiyatun ijtihadiyah ini adalah perkara ijtihad yang masing-masing mempunyai pandangan. Jangan kita mengatakan orang tidak mengkafirkan dia maka dia kafir. Ini tidak benar. Oleh karena itu Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah taala ketika beliau ditanya apakah kaidah siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia itu kafir apakah kaidah ini benar kata beliau inna hadhil qaidata batilatun bahwa sesungguhnya kaidah ini adalah kaidah yang batil. Kita masuk ke pembatal Islam yang keenam. As-sadis. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Man istahza" Barang siapa yang beristihza Mengolok-olok Mengajak Bisyai'in dengan sesuatu min dinir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak sesuatu dari agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara ataukah dia mengejek tentang pahala yang Allah berikan ataukah yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sebutkan atau tentang siksaan siapa yang mengejek dalam perkara-perkara ini kafara maka dia kafir wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum katakanlah apakah terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu mencaci maki mencela jangan kalian meminta udzur sungguh kalian telah kafir setelah kalian setelah kalian beriman. Sampai di sini perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Berkata pensyarah kitab Nawaqidul Islam, hafizahullah taala, al-istihza'u lughatan huwa sukhriyah. Bahwa kata al-istihza itu secara bahasa artinya adalah as-sukhriyah. As-sukhriyah sakhara yaskharu. Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin yang artinya adalah mengolok-olok atau mengejek wa uddal istihza'u naqidan min nawaqidil islam dan dianggap bahwa mengolok-olok ini termasuk perkara yang membatalkan Islam seseorang li'annahu munafin li asli tauhid karena orang yang melakukan ejekan kepada perkara-perkara yang menyangkut tentang agama ini ini menafikan dan meniadakan asal dan landasan daripada tauhid Faqad qala sahibu Taisir al-Azizil Hamid telah berkata pengarang kitab Taisir al-Azizil Hamid ini cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan di dalam kitabnya itu halaman 617. Beliau berkata, "Yakfuru bidzalik." Telah kafir orang yang melakukan istihza, mengejek, mengolok-olok listighfafihi bijanabir rububiyyati war risalah Kenapa orang yang dalam keadaan demikian itu kafir? Karena dia menganggap rendah, menganggap enteng terhadap perkara-perkara yang menyangkut tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan yang menyangkut tentang risalah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengannya. Wa dzalika munafin litauhid. Dan kalau kita sudah merendahkan perkara-perkara yang menyangkut tentang rububiyah Allah dan menyangkut tentang risalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian ini tentu menafikan dan meniadakan landasan tauhid yang dimiliki oleh orang tersebut. Walihada, oleh karena itu, ajma'al ulama'u, para ulama telah berijma, telah bersepakat ala kufri man fa'ala syai'an min dhali, atas kekafiran orang yang melakukan hal tersebut. Ini ijma dari para ulama. Ya. Faman istahza'a billahi atau bi kitabih atau bi rasulih atau bi dinih kafara walau hazilan maka barang siapa yang mengejek tentang Allah tentang kitab-kitabnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala ya dia mencela kitabnya mengolok-olok kitabnya bermain-main atau rasulih atau tentang rasulnya atau tentang agamanya maka dia kafir walaupun hazil walaupun dia hanya bermain-main saja bayangkan subhanallah kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Orang yang seperti ini terkena dan ditujukan kepada orang-orang yang baik mereka itu orang yang bersungguh-sungguh walaupun walaupun dalam keadaan main-main. Ini juga termasuk membatalkan tauhid. Kenapa demikian? Walau hazilan walaupun dia bermain-main lam yaksud haqiqata al-istihza. Dia tidak maksudkan untuk beristihza ijma'an ini ijma' para ulama walaupun bermain-main bahkan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ini kan berkenaan tentang orang-orang yang mereka bermain-main dia menghina para sahabat menghina pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang paling paling penakut kalau ketemu dengan musuh orang yang paling besar perutnya, orang yang paling banyak makannya daripada para qurra, alim ulamanya dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dari kalangan sahabat yang mendengarkan, dia mengatakan, "La ukhbirannaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya akan kabarkan perkataan kamu ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ketika dikabarkan turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ini datang lalu kemudian dia menarik ekor daripada kendaraan Rasulullah lalu dia mengatakan inna ma'ana al'ab saya hanya bermain-main ya Rasulullah lalu turun ayat ini kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un apakah terhadap Allah ayat-ayatnya tentang rasulnya kalian ini mengolok-olok mengejek agama Allah Subhanahu wa taala la ta'tadiru jangan kalian meminta maaf mencari-cari alasan qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman Wa qala Sa'di inda tafsir hadhihi ayah dan berkata Imam Sa'di ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Fa in fa innal istihza'a billahi wa rasulihi kufrun yakhruju 'anid din. Sesungguhnya mengolok-olok tentang Allah dan mengolok-olok Rasulnya ini adalah kekafiran yang seseorang itu keluar dari agama. Lianna aslad dini mabniun ala ta'zimillahi wa ta'zimi dini. Ya. Karena landasan agama ini itu dibangun di atas pengagungan kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang mengajak-ajak ini berarti menghilangkan sifat pengagungan di dalam diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Enak. Sifat pengagungan dirinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau bawa dengan apa dengan sikap istihza bermain-main mengolok-olok apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam maka dari sisi inilah dari sisi seorang itu akan menghilangkan rasa pengagungannya seakan-akan dia itu bermain dengan temannya begitu loh ya kan kalau orang mungkin bermain dengan teman kadang dia mengolok-olok bermain-main biasa seperti itu nah apakah sikap kita demikian pula ketika kita menyikapi kitab Allah wallahi tidak pantas menyikapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ajarkan pada kita yang di dalamnya berupa petunjuk lalu kita bermain-main yang demikian ini tidak pantas sama sekali dilakukan oleh seorang muslim oleh karena itu kenapa kok dari sisi mana orang itu mengolok-olok perkara-perkara yang terdapat dalam agama ini kok menjadi kafir karena dari sisi tidak ada orang yang mengolok-olok itu seakan-akan tidak punya ta'zim tidak mengagumkan syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga sebagian orang mengatakan orang-orang yang melakukan istihza mengolok-olok agama Allah ini menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali keimanan di dalam dirinya sehingga para ulama sepakat mengkafirkan orang demikian ya wadinihi tidak ada sikap pengagungan terhadap agamanya warosuli, Ya. Dan ter pengagungan terhadap rasulnya. Wal istihza'u bi syai'in munafin li hadzal Dan mengolok-olok sesuatu dari perkara-perkara ini ini tentunya akan menafikan dan meniadakan pokok ini. Wa munaqidun lahu asyaddal munaqadah. Dan tentunya sangat bertentangan ya, yang pertentangannya sangat bertentangan sekali tentang asal daripada tauhid tersebut yaitu pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang dinamakan ibadah itu apa? Ya. Kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a ma'al mahabbati wa ta'zim. Itu kan pengertian ibadah. Ya. Pengertian ibadah itu kita merendahkan diri kepada siapa yang kita ibadahi disertai dengan dua perkara yaitu al mahabbatu wa ta'zim perasaan cinta kita kepada yang kita ibadahi dan demikian pula perasaan pengagungan kita terhadap siapa yang kita sembah kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kita membesarkan Allah kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita melakukan atau kita meng, ya, mengeluarkan kata-kata seperti ini mungkin antum misalnya apabila mengucapkan kepada salah seorang istrinya dia mengatakan seperti itu kamu kok kayak monyet walaupun dia main-main ya apa akibatnya apa benar kamu cinta kepada saya dia akan bertanya seperti itu kalau memang kamu cinta kok bilang kamu bilang saya monyet walaupun main-main ya saya juga tersinggung kan seperti itu nah ini kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabb al-ma'bud al-khaliq huwal mustahiq lil ibadati kok kita bermain-main terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sisi inilah orang-orang yang mengolok-olok mengejek perkara-perkara agama ini dia kafir karena tidak ada perasaan ta'zim ya mempermainkan agama Allah sebagaimana mempermainkan teman sendiri Enak, eh, wa ta'zimullahi wa dinuhu wa rasuluhu amrun lazim sedangkan mengagungkan Allah mengagungkan agamanya dan rasulnya ini adalah perkara yang lazim yang mesti dilakukan walaqad dammallahu man lam yu'azzimhu haqqa 'azamatih dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan faqala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman malakum la tarjuna lillahi waqara kenapa kalian ini ini pengingkaran terhadap orang-orang kafir la tarjuna lillahi waqara kamu tidak mengharapkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ketenangan apa maksud la tarjuna lillahi wa qara ini? Qala Sa'id bin Jubair berkata Sa'id bin Jubair di dalam menafsirkan firman Allah ini, "Ma tidaklah pantas bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Oleh karena itu, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mereka adalah orang-orang yang sangat mengagungkan Rasulullah. Mereka tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Muhammad, tidak. Kecuali orang-orang Badui ya. Orang-orang Badui yang datang dari pedalaman ya memang karena mereka itu tidak tahu dengan sikap keras mereka mereka itu kadang ya dengan sikap jafa datang santai datang pada Rasulullah dari jauh dia sudah berteriak ya Muhammad berteriak dari jauh sampai Rasulullah kadang tidak dengar ya nyapa, ya, ini kata Tolha bin Ubaidillah yang meruatkan hadis itu yusma'u dawiyu sautihi wala yufqahu ma yaqul ini orang badui didengarkan alunan suaranya itu ada kedengaran tapi tidak tahu apa yang dia bilang karena saking jauhnya dia sudah berteriak mungkin jarak 50 meter ya Muhammad dia mau bertanya bertanya dari jarak jauh orang badui kencing di masjid nggak punya malu bayangkan berdoa di masjid Rasulullah sambil menyingkirkan para sahabat Allah marhamni wa Muhammadan wala tarhamna ma'ana ahadan kata dia ya Allah berikan rahmat padaku dan kepada Muhammad yang lain jangan <laughs> tersinggung para sahabat mendengar doa orang ini ini orang macam-macam sudah berdoa menyinggung kami tidak digolongkan ke dalam golongan orang diberikan rahmat kencing lagi di masjid para sahabat hampir mukul orang tapi biarkan biarkan ya dasar orang badui ya dimaklumi nah pernah mereka datang salah satu dari mereka langsung menarik baju Rasulullah ya sampai berbekas itu leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat sampai marah ini ada apa ini baru mau apa ini orang badui begitu menarik mintanya apa minta hartamu Allah tapi bukan harta dari pemberian bapakmu dan ibumu. Harta milik Allah. Kata Rasulullah masuk, cari rumah. Apa yang antum dapatkan di rumah ambil. Rasulullah sambil tertawa. Masuk ke dalam rumah tidak mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sabar. Ini orang teriak dari jauh. Setelah dekat, oh rupanya tanya tentang Islam. Tanya tentang Islam itu apa? Akhirnya Rasulullah SAW jawab, yaitu sholat lima waktu, sholat lima waktu sehari semalam, lalu bertanya lagi masih ada lagi yang wajib diwajibkan untuk saya kata Rasulullah tidak kecuali kalau kamu mau amalan sunnah lalu apa lagi wajib atas kamu untuk berpuasa pada bulan Ramadan masih ada lagi yang wajib tidak kecuali kalau kamu melakukan yang sunnah bertanya masih ada lagi wajib bagi kamu untuk membayar zakat ya membayar zakat mal masih ada lagi tidak kecuali kalau kamu mau mengamalkan sunnah selesai itu sudah kalau begitu saya tidak mau tambah, tidak mau kurang. Apa yang saya dapatkan amalan amalan wajib itulah yang saya amalkan. Subhanallah. Rasulullah berikan lagi kegembiraan. Aflahar rajul in sadaqah betul orang ini dia akan mendapatkan keuntungan kalau dia jujur. Dalam doa yang lain, barang siapa yang mau melihat kepada penduduk surga, lihat pada orang ini. Subhanallah, diberikan kegembiraan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi kalau para sahabat yang duduk di dekat Rasulullah, subhanallah, mereka itu belajar di depan Rasulullah mereka kepala mereka seperti ada seekor burung di atasnya takut memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya hibah ya sampai Abu Bakar dan Umar itu merasa segan betul apabila berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingat tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sholat duhur atau sholat asar dua rakaat ya dipersingkat jadi dua rakaat pada waktu itu. Lalu Rasulullah kelihatan seperti marah. Rasulullah duduk di salah satu tiang. Para sahabat sudah mereka berbincang, wah ini sholat sudah dikurangi ini. Sholat sudah dikurangi, ada yang sudah keluar, mereka cepat keluar. Ini ada apa ini kok sholat jadi dua rakaat? Biasanya sholat kan empat rakaat. Mereka bingung. Abu Bakar dan Umar ada di dekat Rasulullah, tidak berani ngomong. Subhanallah, nanti ada orang yang dikenal dengan Zul Yadai, si panjang tangan, bukan pencuri ya tapi julukannya karena mungkin tangannya agak panjang ya, sehingga dijuluki si panjang tangan lalu dia mengatakan pada Rasulullah ya Rasulullah anasita Qusiratis shalah apakah salat ini sudah dipendekkan atau kamu yang lupa ya Rasulullah kata Rasulullah, enggak saya enggak lupa dan sholat biasa seperti yang lain enggak kamu sholat dua rakaat ya Rasulullah lalu kata Rasulullah asodako kama yaqulu dzul yadain apakah benar apa yang diucapkan oleh dzul yadain nah lalu kata Abu Bakar dan Umar betul apa yang diucapkan oleh maka mereka pun sholat menambah dua rakaat lalu kemudian salam kemudian sujud sahwi dua kali kemudian salam lagi ya berarti salamnya dua kali nah seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imran ibnu Husain dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala maka ikhwani fiddin azakumullah para sahabat mereka adalah orang yang betul-betul menghormati Rasulullah mengetahui mikdar mengetahui kadar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai-sampai di antara mereka hampir ada yang bersikap hulu. Berlebih-lebihan terhadap Rasulullah alaihissalam. Ketika salah seorang sahabat datang dari tempat yang lain melihat keadaan orang-orang Nasara, mereka itu menyembah uskup-uskup dan pendeta-pendeta mereka, mereka sujud kepada pendeta mereka. Sahabat ini datang, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia hendak sujud, dilarang oleh Rasulullah. Kenapa kamu ini? Ya Rasulullah, saya tadi dari luar melihat keadaan orang-orang Nasara dari kalangan Ahlul Kitab mereka sujud kepada pendeta-pendeta mereka maka saya memikirkan ya lebih utama saya itu sujud kepada kami ya Rasulullah daripada mereka itu sujud kepada pendeta pendeta mereka lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lau amartu ahadan ayas judali ahadin la amartul mar'ata ayas judali zauji kalau memang saya perintahkan saya bolehkan seseorang itu sujud kepada yang lainnya saya akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada pada suaminya Subhanallah. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke suatu rapat, para sahabat mau berdiri menyambut Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah. Saking mereka itu mau menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah marahi mereka dan kata Rasulullah, tutruni, jangan kamu terlalu mengangkat-angkat aku di atas di atas manzilahku, di atas kedudukanku. Ya, kama atratin nasara Isa bin Maryam sebagaimana orang-orang Nasara mereka sudah bersikap berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya ini hanya seorang hamba, maka hendaklah kalian mengatakan saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bas, itu saja yang kita katakan. Maka kita dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentazim, mengagungkan Rasulullah baina tafriq wal ifrad. Antara tafriq tidak juga bersikap meremehkan Rasulullah, tidak juga bersifat ifrad, tidak berlebih-lebihan, ya tidak mengangkat derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menyamakan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah ashab Rasulillah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mempunyai manzilah azimah. Mereka mempunyai kedudukan yang sangat agung karena sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau seseorang disebut sebagai sahabi sudah dikatakan ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tidak ada bandingannya seorang sahabat ini walaupun dia baru bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejenak, ini jauh lebih tinggi kedudukannya daripada kita orang-orang yang ada di belakang, yang ada dari orang-orang setelah mereka. Walaupun kita ini lebih banyak di dalam beriltizam atau melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syarafus suhbah itu sangat tinggi sekali tingkatannya ya kemuliaan bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ketika para tabiin atau atba'ut tabiin mereka tuh berbincang mereka berbicara tentang keutamaan Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak ya Abdullah bin Mubarak ini subhanallah mau dikatakan kalau kita menghitung-hitung kebaikannya dari segala sisi beliau punya mereka cerita Abdullah bin Mubarak zuhud wara ya dermawan kemudian sikap sopannya kemudian akhlaknya kemudian dia jihadnya dan berbagai macam daripada khisalul khair yang dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan semua kebaikan-kebaikan sudah ada sama Abdullah bin Mubarak kecuali satu syarafus suhbah yang dia tidak miliki bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi yang satu ini tentunya tingkatannya lebih tinggi wallahi satu sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Walaupun dari mereka ada yang berbuat maksiat Ada yang terjerumus ke dalam kemaksiatan Itu jauh lebih tinggi tingkatannya daripada Abdullah ibn Mubarak Rahimahullah ta'ala Yang penuh dengan khisalul khair tersebut Kenapa? Karena syarfus suhbah Karena bertemunya mereka dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Nah maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lakum an Rasulullah. Tidak pantas bagi kalian untuk mengganggu Rasulullah. Wa qala dan Allah juga berfirman, wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabi wa yaquluna huwa udhun. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan bahwa Nabi ini udhun. Udhun itu artinya yasma'u ayyakala yulqa ilaihi fayusaddiq. Mereka mengatakan, "Oh, Rasul ini udun. maksudnya udun apa? setiap ada yang dia dengar dia sampaikan lalu dia benarkan setiap ada yang sampai ke dia dia benarkan semua berita yang sampai kepada Rasulullah dibenarkan oleh Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya satu sikap tidak merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faala hada maka oleh karena itu man istahza'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam au bi syai'in min sunnatihi barang siapa yang mengejek nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah mengejek sesuatu dari sunnahnya maka dia tergolong ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziun katakanlah apakah terhadap Allah ayat-ayatnya rasulnya kalian itu mencaci maki kalian mengolok-olok wa ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa mahabbatuhu dan mencintainya wajibatun itu hukumnya wajib li'annahu sayyidu waladi Adam karena beliau adalah pemuka daripada anak cucu Adam beliau adalah pemimpinnya maka tentunya bagaimana sikap seorang itu pada pemimpin wa khatamun nabiyyin dan beliau adalah penutup dari para nabi wa arsalahu Allahu linnasi kafatan dan beliau kepada sukunya masing-masing. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ilan nasi amatan. Saya diutus kata Rasulullah kepada seluruh manusia. Seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa awwalu man ya'buru 'ala sirat dan Rasulullah itu orang yang pertama menyeberangi as-sirat. Menyeberangi jalanan. Nah, Wa awwalu mayyadkhulul jannah, beliau adalah orang pertama yang masuk ke dalam surga. Walahul maqamul mahmud dan beliau adalah uh, beliau mempunyai tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu kita dianjurkan setiap uh, mendengarkan azan maka kita dianjurkan untuk selalu mendoakan Rasulullah. Dengan harapan apa? Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati والصلاة القائمة was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya. Ya Allah berikanlah kepada Muhammad itu al-wasilah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah itu yakni satu kedudukan di dalam surga yang tidak seorang pun dari kalangan nabi yang diberikan hanya diberikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fadilah dan keutamaan wa ba'athu maqaman mahmudan dan utuslah dia ya Allah dan bangkitkanlah Rasulullah itu di tempat yang terpuji tempat yang terpuji itu nanti di asyafaatul uzma ya ketika beliau mendapatkan mendapatkan wewenang untuk memberikan syafaat dan tidak diberikan kepada kepada para nabi-nabi yang yang lainnya. Naam. qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku dijadikan oleh dia lebih dia cintai daripada anaknya daripada orang tuanya dan daripada seluruh manusia hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas ini menunjukkan bahwa yang patut untuk yang paling kita cintai dari kalangan manusia ini siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan Rasulullah kita cintai daripada masyarakat kita. Rasulullah kita cintai daripada keluarga kita. Rasulullah kita cintai daripada orang tua kita, dari anak kita, bahkan dari diri kita sendiri. Umar bin Khattab pernah mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sesungguhnya saya mengatakan dari hati saya, saya mencintai engkau lebih daripada kecintaanku kepada yang lainnya kecuali terhadap diri saya sendiri. Apa kata Rasulullah? Oh belum ya Umar. Lama ya Umar. Sampai kamu mencintai saya itu lebih daripada kecintaanmu kepada diri kamu sendiri. Baru sempurna keimanan kamu. Lalu kemudian Umar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, saya betul-betul sudah mencintai engkau lebih dari seluruh manusia bahkan lebih dari diri saya sendiri baru kata Rasulullah al-an ya Umar sekarang wahai Umar baru dikatakan bahwa kecintaanmu itu sudah sempurna enam eh, kecintaan kita kepada Rasulullah oleh karena para sahabat kalau mereka mendengarkan sunnah Rasulullah tidak tidur tidak ngantuk kayak di majelis ini banyak orang-orang yang tidur Enam para sahabat kalau mendengarkan sunnah mereka betul-betul memperhatikan Nah, nanti kalau datang masalah fitnah seperti yang terjadi zaman Ibnu Abbas, mereka baru menjaga-jaga jarak. Siapa yang baca hadis Rasulullah harus diperhatikan. Siapa orang ini? Dari mana? Dari mana dia mendengarkan hadisnya? Tapi kalau di zaman sahabat, kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah, uh, mereka langsung datang apa ini? Apa yang dikatakan oleh para sahabat tersebut? Karena apa? Sikap ta'zim mereka mengagungkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Waqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yu'azzimuna nabiyahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adalah para sahabat Nabi, mereka selalu mengagungkan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa'a an Amr bin al-As annahu qala. Telah diriwayatkan dari Amr bin al-As. Amr bin al-As bahwa beliau mengatakan, "Maka na ahadun ahabba ilayya minhu." Coba kata Amr bin al-As ini. Beliau mengatakan, "Maka na ahadun ahabba ilayya minhu wala ajalla fi aynayya minhu." Tidak seorang pun pada diri saya yang paling saya cintai daripada Rasulullah. Tidak seorang pun dari diri saya beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla aynayya minhu ijlalan lahu sampai saya itu tidak sanggup untuk menatap pandangan dia bertatapan dengan Rasulullah itu beliau tidak sanggup karena apa beliau sangat mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya walau suil tu an asifahu ataktu kalau saya ditanya ada yang bertanya pada saya bagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensifatkan bagaimana bentuk wajahnya Rasulullah romannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya tidak akan sanggup kenapa le anilam akun amla ainaimin karena saya tidak berani untuk bertatapan dengan Rasulullah baru melihat Rasulullah tunduk kenapa ijlalan lahu karena saking beliau sangat mengagungkan nabi beliau yaitu Amr bin As beliau agungkan betul sampai tidak berani untuk bertatapan dengan Rasulullah ya bahkan bukan bertatapan saja kalau ada Rasulullah beliau tunduk sehingga apa kalau ditanya bagaimana sifat Rasulullah tentang tubuh Rasulullah bagaimana? Beliau tidak tahu. Karena tidak berani memandang Rasulullah alaihi salatu salam. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Berkata Syinqiti rahimahullah di dalam tafsirnya Adwaul Bayan, "I'lam, ketahuilah anna adam ihtiramin nabi sallallahu alaihi wa sallam al mushir bil bil ghadd minhu atau tangkisi na'am atau istighfafi bihi atau istihza riddatun anil islami wa kufrun billah ketahuilah bahwa tidak menghormati nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada isyarat kita merendahkan Rasulullah atau mengurangi hak hak Rasulullah ya ataukah menganggap enteng Rasulullah ataukah menghina Rasulullah ini adalah kemurtadan ya seorang itu keluar dari Islam dan seorang itu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah jelas bagi kita. Bagaimana mauqif ahli sunnati wal jamaah di dalam menyikapi rasulnya, di dalam menyikapi ayat-ayat Allah, di dalam menyikapi Robnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ahlu sunnati wal jamaah a'lamun nasi bil khalqi wa a'lamun nasi billahi subhanahu sunnah Jamaah dari sikap dan kepribadian mereka, mereka keistimewaan mereka, mereka paling tahu tentang makhluk dan mereka lah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka paling tahu bagaimana cara menghormati Rasulullah alaihi wasallam. Yang lain ketika mereka hendak menghormati Rasulullah, dalla tariquhum. Jalan mereka yang akhirnya tersesat. Kenapa? Laisu ala basirah. Mereka tidak di atas ilmu ketika mereka hendak menerapkan cara mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cara mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengangkat Rasulullah di atas derajatnya. Sehingga di antara mereka mengatakan, ya, wa min ilmika ilmul lauhi wal qalami. Dan di antara ilmumu ya Rasulullah itu ilmunya lauhul mahfuz dan ilmunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tidak benar. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara tentang takdir apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi kecuali Allah Taala, Rasulullah tidak tahu perkara-perkara yang akan terjadi kecuali kalau sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya kan? Apa itu? Eh, nah. Nah. Tidak ada. Nah. Bukan cara kita ketika kita hendak mengagungkan Rasulullah dengan cara merayakan Maulid, dengan cara merayakan ulang tahun ulang tahun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan itu. Bukan cara kita untuk menghormati dan mengagungkan Rasulullah dengan melakukan barazanji di sana sini, menghormati, membuat salawat-salawat bid'iyah, salawat nariyah, salawat turabiyah, salawat ardiyah, oleh salawat apa? Terserah, salawat apa saja. Para sahabat sudah kita ketahui mereka adalah orang yang paling mengagungkan Rasulullah. Apa yang mereka lakukan ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya, Eh, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ucapkanlah salawat kepada Rasulullah dan keselamatan apa yang dilakukan oleh para sahabat apakah mereka itu pulang ke rumah mereka masing-masing sambil membuat salawat badriyah sambil membuat uh, eh, kaset cinta rasul punya hadat alwi itu ya atau sambil membuat ya taibah ya taibah ya macam-macam Apakah para sahabat begitu? Mereka pulang lalu menulis syair-syair dan seterusnya. Lah. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik." Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, itu kami sudah tahu. Tapi kami yang belum tahu ya Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepada kamu? Jadi para sahabat kalau tidak tahu datang kepada Rasulullah. Cara bersalawat tidak bikin bikin salawat sendiri, tala al badru alaina min taniyatil wada dan seterusnya la mereka datang kepada Rasulullah bertanya bagaimana cara bersolat baru diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang namanya cara kita mentakzim mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah bukan dengan cara melakukan berbagai macam perbuatan bid'ah sebab apa syubhat dari kalangan para ahlul bid'ah sekarang Ketika mereka merayakan maulid dan melakukan berbagai macam perbuatan yang lainnya. Kalau ditanyakan kenapa kamu merayakan ini? Ini kan salah satu canda kita mencintai Nabi kita. Ya, karena kita sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita merayakan perayaan-perayaan seperti ini untuk mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti pikirannya itu semakin banyak perayaan, semakin menunjukkan tanda kecintaan kepada Rasulullah. Kalau begitu, kenapa anda bikin perayaan tiap hari? Kan masih banyak yang harus dirayakan. Hari menjadi rasulnya Rasulullah itu harus dirayakan itu mesti. Kalau memang seperti itu. Daripada hanya sekedar hari ulang tahun. Hari ulang tahun tidak ada manfaat. Tapi hari menjadi rasul itu kan lebih tinggi kedudukannya. Lebih bagus. Kenapa kok tidak dirayakan? Nah, hari kemenangan pada perang Badar. Ini kan subhanallah mesti dirayakan kemenangan kaum muslimin. Hari Fathu Makkah kenapa tidak dirayakan? yang dirayakan ulang tahun. Subhanallah. Di mana kita dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan babit kepada kita. Bagaimana cara kita mengagungkan? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur rahim. Begini caranya. Katakan ya Muhammad, katakan pada mereka itu. Kalau betul kalian mencintai Allah, Betul kalian mencintai Rasulnya Ikuti aku, ikuti Rasulullah Bagaimana cara mengajar Rasulullah Apa yang diamalkan oleh Rasulullah Rasulullah mengajak kita untuk sholat jamaah Kita sholat jamaah Rasulullah mengajak kita untuk sholat Bagaimana cara sholatnya Rasulullah Ya itu yang kita pelajari Bagaimana sih cara sholatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cara berpuasanya Nabi Sallallahu SAW Itu yang kita pelajari Apa yang membatalkan puasa Apa yang diperbolehkan ketika berpuasa Eh, begitu caranya. Bukan cara mencintai Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, ini Rasulullah benci, Rasulullah marah kepada kita, dan ini tidak diperbolehkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkara yang tertolak. Nah, wayat fi hadha dan termasuk dalam perkara ini ta'zimul ulama. Kita mengagungkan para ulama. Ini penting ikhwan fiddin azakumullah. Bahwa mengagungkan para ulama itu sama dengan mengagungkan syariat ini. Sebab Rasulullah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, wa tauqiruhum dan menghormati mereka wakata solihina ya dan demikian pula orang-orang yang soleh faman adahum wa adahum barang siapa yang memusuhi mereka barang siapa yang mengejek mereka mengganggu mereka fa fa'alaihil adab maka mereka mendapatkan adab Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubinah dan orang-orang yang mengganggu kaum mukminin ya dan kaum mukminat dengan tanpa kesalahan yang mereka miliki yang mereka lakukan maka sungguh mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata sekali wa qala ta'ala fi wasfil musyrikin dan Allah Subhanahu wa ta'ala innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaqun sesungguhnya orang-orang yang mujrim orang-orang yang berdosa orang-orang musyrikin mereka itu terhadap orang-orang yang beriman mereka menertawai ya mereka tertawa kepada orang yang beriman wa idza marru bihim yataghamazun kalau lewat orang-orang yang beriman ini kaum mukminin mereka saling colek mencolek saling yakni saling lirik-lirik nah, lihat tuh lihat tuh nah wa idza qalabu ila min qalabu fakin kalau mereka kembali keluar keluarga mereka mereka menertawai mereka mengejek daripada kaum mukminin kaum mukminin mereka mengejek Nah, wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman fi haqqi ahli nar tentang hak atau tentang keadaan penduduk neraka wa bayani sababi dukhulihim fiha dan sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah mengatakan fattakhattumhu fattakhattumuhum sikhriyan karena kalian menjadikan mereka itu kaum mukminin sebagai bahan olok-olokan ya hatta ansaukum dzikri sampai kalian melupakan untuk mengingatku mengingat Allah Subhanahu wa taala wa kuntum minhum tadhakun dan kalian selalu menertawai mereka ini kalau ini kaum mukminin secara umum bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kaum mukminin yang pemimpin kaum mukminin ini adalah para ulama al ulama warasatul anbiya ulama itu adalah pewaris para nabi yang nabi alaihi salatu wasalam sendiri minta selalu kepada Allah supaya diberikan ilmu Qul rabbi zidni ilman. Ini menunjukkan ikhwan fiddin azakumullah tingginya martabat daripada para ulama tingginya martabat daripada para ulama sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan nasihat pada kita tafaqqahu qabla an tusawwadu kalian hendaklah belajar sebelum kalian diangkat menjadi pemimpin belajar dulu jangan sampai kalian menjadi pemimpin sok tahu tapi tidak pernah belajar agama sok pernah merasa belajar agama dengan apa dengan alif batasa sudah sampai di situ cukup dengan yang lain saja nah boleh seorang itu belajar agama dengan masuk ke perkuliahan lulusan pertanian boleh berbicara agama lulusan elektro boleh berbicara agama nah karena setiap orang ini diberikan hak untuk berbicara agama tidak benar yang demikian tapi berbicara pertanian tidak boleh ahli agama berbicara tentang pertanian tapi kalau ahli pertanian boleh berbicara tentang agama karena agama ini milik siapa saja subhanallah itu kata mereka nah sehingga para ulama dilecehkan tafaqahu qabla an tusawwadu kata Umar hendaklah kalian belajar sebelum kalian menjadi pemimpin sampai kata Imam Bukhari di dalam kitab ilmu itu dalam sahihnya ketika beliau menyebutkan perkataan Umar ini beliau tambahkan beliau tambahkan Umar mengatakan belajarlah kalian sebelum menjadi pemimpin kata Bukhari wa ba'da bahkan ketika kalian sudah menjadi pemimpin tetap harus belajar ketika kita sudah jadi pemimpin kita tetap harus belajar karena memang belajar itu tidak ada batasan umur sampai mati nah tolabul ilmi utlubul ilma walau bisin tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina Rasulullah sampai negeri Cina waktu itu Allah hadis palsu nah utlubul ilma minal mahdi ilal ilal lahdi menuntutlah ilmu dari dari buayan sampai sampai ke liang lahat Allah musta'an bagus sekali kedengarannya cuman bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am wa qala ta'ala fi wasfil munafiqin ya dan Allah berfirman mensifatkan orang-orang munafik wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un kalau mereka sudah kembali ke syaitan-syaitan mereka mereka mengatakan kami bersama kalian kami hanya mengejek kami hanya mengolok-olok saja dan telah disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman man adali waliyan faqad adantu bil harb barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku telah mengizinkan dia untuk memeranginya dan setiap mukmin itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis yang tadi. Fa'ala hadza lalu beliau berkata, maka atas hal inilah yajibu tauqirul ulama'i was salihin. Wajib untuk kita menghormati para ulama dan orang-orang yang soleh. Telah berkata Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya Qurratul Uyun. Qurratul Uyunil Muwahhidin ini ini syarah daripada Kitab Tauhid milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un." Ya, menjelaskan ayat ini kata beliau, "Wa fihi bayanun." Dan di dalam ayat ini ada penjelasan. Annal insana qad yakfuru bi kalimatin yatakallamu biha au bi amalin ya'malu bihi dan bahwa seorang manusia itu kadang menjadi kafir dengan kalimat yang dia ucapkan saja kalimat ya ataukah suatu amalan yang diamalkan hanya sekedar amalan barang siapa yang istiza saja nah walaupun dia sendiri melakukan amalan itu dia mengolok-olok misalnya tentang jenggot dia tahu itu adalah sunnah Rasulullah ada hadisnya dia tahu itu hadisnya lalu dia mengejek tentang sunnah Rasulullah SAW walaupun dia mengamalkannya dia kafir ya dengan apa dengan ucapan ini saja dengan istiza Barang siapa mengamalkan suatu amalan Amalan ini mengeluarkan seorang dari Islam Maka walaupun dia mengamalkan amalan apa saja dalam Islam Lalu dia mengamalkan amalan yang murtad Menjadikan dia murtad Keluar dari Islam Wa min hadal bab Maka di dalam perkara ini pula Alistiza'u bil ilmi Yaitu apabila kita mengejek ilmu Mengolok-olok ilmu Merendahkan orang yang datang ke majelis ilmu Wa ahlihi dan merendahkan mengejek orang-orang yang menuntut ilmu wa adam ihtiramihim li li ajli ya dan tidak menghormati mereka karena apa karena semata-mata mereka itu menuntut ilmu tidak dihormati dianggap rendah dianggap remeh ya subhanallah kalau disuruh jelek tidak termasuk insyaallah wa hadful yahudi huwa naz'u ta'zim wa tawqirul ulama min qulubil muslimin dan tujuan daripada orang-orang Yahudi itu adalah melepaskan pengagungan kita kaum muslimin dan melepaskan kita menghormati para ulama dari dada kaum muslimin karena kalau kaum muslimin sudah membenci para ulama sudah tidak memperhatikan lagi ulama mereka senanglah orang-orang Yahudi itu menunjukkan bahwa agama mereka sudah terlepas ya fa idza stakhaffa an-nas bil ulama istakhaffu bil ilm maka apabila manusia ini merendahkan para ulama, maka mereka itu akan merendahkan ilmu. Ya. Wa idza bil ilm lam ya'manu bihi. Kalau mereka sudah merendahkan ilmu, mereka tidak akan mengamalkan ilmu itu. Wa idza lam ya'malu bihi inharafu anis siratil mustaqim. Dan kalau mereka sudah tidak mengamalkan ilmu itu, maka mereka akan melenceng dari as mustaqim. Wahidah hidayatu hadhil ummah murtabitatun biwujudil ulama subhanallah hidayah umat ini itu sangat erat kaitannya dengan adanya para ulama fa idza fasadal ulama dhallat wa kalau ulamanya sudah rusak maka umat ini akan menjadi sesat dan mereka akan menyimpang mereka akan perhatikan ulama mereka ulamanya saja kena skandal jadi ya sudah ya mereka akan melihat wah ini kok dai miliaran umat seperti ini ah dai semiliar umat kok seperti ini mereka kan selalu bertanya seperti itu ah kalau alim saja kayak gitu ya kita juga wajarlah seperti itu subhanallah kenapa mereka selalu menjadikan rujukan para ulama kalau ulama ya kalau yang dianggap kiai itu sudah melenceng sudah inhiraf menyimpang dari suratul mustaqim maka pengikut-pengikutnya yang di bawahnya itu lebih-lebih lagi ya mereka akan semakin brutal oleh karena itu wajar. Kadang itu setiap seperti pesantren, mereka akan memperhatikan siapa itu gurunya. Kalau gurunya ada yang menyimpang, ada yang melakukan berbagai macam perbuatan. Kadang ada yang gurunya melarang kamu jangan begini, tapi gurunya melakukan. Ya, tentunya anak itu akan memberontak. Ini guru aja melakukan. Ya, kok mereka melarang. Nah, kenapa? Mereka selalu memperhatikan siapa di atas di atas mereka. Nah, kama jaa an Abdullah bin Amr fi sahihaini marfu'an sebagaimana yang datang di dalam riwayat Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda innallaha yaqbidul ilman tizaan yantazi'u min qulubil ulama bahwa Allah itu kalau hendak mencabut ilmu maka dicabutnya dengan cara apa dimatikan para ulama tidak dicabut dari dada manusia tidak tapi dimatikan para ulama kalau mati sudah para ulama fa idza lam yabqa alimun nasur nas juhala nah manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin itu bodoh-bodoh tidak tahu sama sekali masalah din fasuilu mereka ditanya fa'aftau bighari ilm lalu mereka berfatwa tanpa ilmu fadallu wa adallu maka mereka sesat dan mereka menyesatkan maka di sini kemudian pensyarah kitab ini akan menjelaskan yang mana yang menjadikan suatu kufur ketika mereka itu mengolok-olok para ulama. Nah, sebab di sini butuh untuk kita perinci Kapan seorang itu kafir ketika mereka mengejek para ulama? Dan kapan seorang itu diharamkan? Ya, tapi tidak menjadikan seorang itu keluar dari Islam. Wal istihza'u bil ulama was fihi tafsil. Ya. Dan mengejek para ulama dan orang-orang soleh itu ada perincian. Idza kanu yastahzi'una bihim min ajli ma hum alaihi min asy-syar'i fa inna istihza'ahum bihim istihzaun bisyariah apabila mereka mengolok-olok para ulama ya dengan sebab apa karena mereka itu mempunyai ilmu syariat ya karena apa yang mereka miliki berupa ilmu agama maka ejekan dan olok-olokan mereka itu terhadap para ulama itu sama dengan mengolok-olok syariat wal istihza'u bisyariati kufrun dan mengejek syariat itu sama saja dengan kekafiran ya Amma idza kanu yastahzi'una bihim. Adapun kalau mereka itu misalnya mengejek para ulama, wa ya'nuna ashkhasahum. Dan yang mereka maksudkan yaitu pribadi-pribadi Rasulullah, eh, uh, pribadi para ulama. Misalnya ada para ulama yang apa? Picok misalnya. Picok matanya. ataukah juling misalnya seperti itu. Nah, ataukah disifatkan ada aib yang ada sama dia lalu dia sifatkan seperti itu kepribadian para ulama min kisorin ataukah ulama itu pendek autulin ataukah e, longgak tinggi au sawadin ataukah ulama ini hitam au ghairi dalik atau yang lainnya au yastahzi'una bi ba'dhi sifatihim al khalqiyah ataukah dia mengejek sebagian sifat-sifat penciptaan dia jasmani dia ha? ataukah sebagian akhlaknya dia ejek seperti apa bukhul orang ini bakhil orang ini nah dan yang selainnya ya in nazar amma hum alaihi min ittiba'i sunnah tanpa mengganggu sama sekali apa yang dimiliki oleh ulama ini daripada keikutsertaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yakfurun bidzalik wa huwa muharram maka dalam keadaan seperti ini mereka tidak kafir ya mereka tidak kafir nah nanti kemudian tergolong lagi menjadi beberapa golongan apakah gibahnya itu diperbolehkan atau tidak ataukah sifatnya itu di diperbolehkan atau tidak ini ada perincian lagi apakah terjatuh ke dalam ghibah atau tidak nah ini eh, yang disebutkan di dalam kitab Al-Mujmu' At-Tamin lalu kemudian di dalam ayat tersebut Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum apa maksudnya ini kalian telah kafir setelah kalian beriman ya fihi dalalatun ini menunjukkan ala annahum kanu mu'minin bahwa mereka dahulu itu mukmin ya mereka dahulu mukminin walakinna imanahum dhaifun akan tetapi keimanan mereka itu sangat lemah sekali falihada ya lam yamna'hum minal istihza'i billahi wa ayati wa rasul oleh karena itu tidak mencegah mereka untuk mengolok-olok Allah ayatnya dan rasulnya ketika lemah imannya ditambah dengan ejekan seperti ini mengolok-olok Allah atau ke ayatnya atau rasulnya habis imannya akhirnya ya akhirnya kehilangan kehilangan iman wala yushtaratu fil mustazi'i taqida jawaz al istihza dan tidak disyaratkan ini perhatikan ya tidak disyaratkan bagi orang yang mengolok-olok itu dia berkeyakinan tentang bolehnya mengolok-olok ya tidak disyaratkan seperti itu tetap kafir bal yakfur ya bahkan dia tetap kafir bistihza'ihi kalau dia mengolok-olok walau kana ya'taqidu hurmatahu walaupun dia meyakini mengolok-olok itu tidak boleh haram tapi kalau dia mengolok dia kafir nah sebab kalau dia menghalalkan mengolok-olok nah lain lagi perkaranya ini namanya apa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak ada hubungannya masalah mengolok-olok Menghar mengharamkan pu puasa misalnya mengharamkan sholat apa yang dihalalkan oleh Allah atau mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib tidak mesti dilaksanakan nah, ini lain perkaranya hubungannya dalam pembahasan mengharamkan dihalalkan dan yang menghalal menghalalkan yang diharamkan tapi dalam pembahasan istiza istiza secara mutlak walaupun dia meyakini saya meyakini bahwa istiza itu hukumnya haram lalu dia beristiza tetap kafir ya tetap orang seperti ini kafir berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa jilid 7 halaman 220 Fakat akhbara annahum kafaru ba'da imanihim. Maka di sini Allah mengabarkan bahwa mereka telah kafir setelah mereka beriman. Maakaulihim, ya. Dengan perkataan mereka inna takallamna bil kufri min ghairi i'tiqad lahu. Padahal mereka mengatakan orang-orang yang dikafirkan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengatakan kami berbicara tentang kekafiran ini hanya mengolok-olok ini bukan karena keyakinan tapi hanya bermain-main saja hazil main-main tidak tapi dikafirkan oleh Allah fadalla ala annahum lam yakunu inda atau kufran bal dhannu dhalika laysa bahkan ini menunjukkan bahwa mereka itu menyangka bahwa mereka melakukan sesuatu yang bukan kekafiran ya mereka menyangka istiza itu tidak menunjuk kafir hanya berupa perbuatan maksiat nah tetap dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini menunjukkan bahwa alistiza secara mutlak istiza secara mutlak haramun mukhrijun minal millah. Mengeluarkan seorang dari dari akal. Antum tanya anak kelas 5 SD, tahu itu ngejek Hah? Gimana? Nah, ya, enggak tahu apakah ini betul sunnah atau bukan Nah, tidak tahu dia Siapa tahu ini Dia hanya menyangka ini adat Arab lah Mungkin baru datang dari Pakistan Terus sudah mulai menyebar hati-hati ada yang mengatakan la taqrabuz zina ya jangan kamu berzina pada hari Rabu ya. kemudian lagi? orang-orang sering bermain-main tentang ayat itu yang menyebar ah dia akan ambil apa itu kita bilang apa apa mata ke